Demikian pula perbedaan akidah dengan tauhid serta akidah dengan manhaj. Tayyib. Sekarang satu persatu apa makna akidah? Akidah fa'ilah. Yang mana cara bahasa syai'un mu'taqad. Berarti mu'taqad itu apa sekarang? Mu'taqad Islam, bukan mu'taqad secara umum. Akidah yang dimaksud akidah Islamiyah yang wajib diyakini oleh seorang mukmin. Apa pengertiannya yang paling bagus yang datang dari para ulama? Telah kita sebutkan pengertian dari imam atau dari Al-Allamah Muhammad Aman Al-Jabi. Wan nubuwat Naam. At-tasmimul jazim alladhi la yatatarraku ilaihi syak fil bil ilahiyyah wan nubuwat wal umuril ghaibiyah. Satu keyakinan yang pasti yang tidak ada keraguan padanya pada perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah dan kenabian serta perkara-perkara yang baik. Ini akidah secara umum Ada pun tauhid hubungannya dengan akidah bagaimana? Indak ya, Hamzah. Nah, tauhid merupakan unsur utama penyusun akidah. Ya, karena tauhid pengertiannya secara istilah apa? Ifradullah taala bima yahtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Pengisaan Allah dengan apa-apa yang merupakan kekhususannya pada kerububiyahannya atau uluhiyahnya atau asma wa sifat. Dan ini masuk dalam cakupan akidah karena inilah al-matalib al-ilahiyah yang dimaksud dalam pengertian akidah tadi. Sehingga akidah secara istilah lebih luas cakupannya dari makna tauhid secara istilah. Tayyib. Walaupun terkadang para ulama menyamakan antara akidah dan tauhid, akan tapi ketika ingin diberi perbedaan antara keduanya maka demikian. Bahwasanya tauhid itu merupakan bagian dari akidah dan unsur utama penyusunnya. Yang tidak akan mungkin seorang dikatakan telah berakidah kecuali dengan tauhid tersebut. Namun dari cakupan pembahasan, maka pembahasan akidah lebih luas. Adapun manhaj indah Abu Muhammad. Manhaj apa yang dimaksud di sini? jalan yang tidak ada kerancuan padanya yang ditempuh oleh seorang mukmin pada semua aspek kehidupannya. Baik pada akidah dia, pada ibadah dia, pada akhlak dia maupun muamalah dia. Jadi dari sini kita katakan bahwasanya istilah manhaj itu cakupannya paling luas. Taib. Walaupun di sini ada perkara yang hendaknya kita memberikan pandangan lebih yaitu munculnya orang-orang yang ingin memisahkan atau membedakan antara manhaj dan akidah dengan alasan agar bisa dikatakan seorang yang penting mempunyai akidah yang lurus walaupun manhajnya bermacam-macam. Tain. Dan ini muncul belakangan. Para ulama seperti al alamah Ibnu Utsaimin Demikian pula Syekh Muhammad Ahmad Al-Jami dan Lajnah Daimah serta yang lainnya menegaskan dikarenakan munculnya hal yang demikian itu mereka mengatakan bahwasanya antara akid dan manhaj satu perkara perkara yang satu. Maksudnya kedua hal itu mutalaziman, saling berhubungan satu sama lain yang tidak akan mungkin terpisahkan. Apabila seorang akidahnya lurus maka mesti manhajnya bagus. Apabila akidahnya rusak maka mesti manhajnya rusak. Sehingga kapan saja manhaj seseorang itu rusak mesti ada kerusakan pada akidahnya. Ini mesti. Dari sini tertutup jalan bagi orang-orang untuk mengatakan yang penting akidahnya salafiyah atau akidahnya ahli sunnati wal jamaah walaupun manhaj dakwah dia adalah manhaj ikhwani atau tablighi atau yang lainnya. Taib. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Sebelum kita masuk pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah -Wasiti, Al itu sendiri ikhwanifillah. Tentunya kita butuh untuk mengetahui pengarang dari kitab tersebut. Sehingga kita tahu dari siapa kita akan mengambil ilmu. Karena ilmu ini adalah din ya seseorang diperintahkan untuk melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Sebagaimana dikatakan oleh salaf kita, "Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Manil qail? Siapa yang mengatakan perkataan yang bagus ini? Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Ini prinsip yang hendaknya kita pegang. Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. ketika seorang ingin mempelajari suatu kitab di antara adab tentunya adalah mengetahui siapa pengarang kitab tersebut dan bagaimana keadaannya sehingga dia tenang dan mutmainnah untuk mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh pengarang kitab tadi. Ketahuilah bahwasanya kitab yang ringkas ini afanifillah pengarangnya tidak asing lagi bagi kita yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala yang namanya Abdul Abbas Ahmad Ibn Imam Syihabuddin Abdul Halim Ibni Abdul Salam Ibni Abdullah Ibni Al-Khadr Ibni Muhammad Ibn al-Khadir, Ibn Ali, Ibn Taimiyah al harrahi Atas secara ringkas, beliau adalah Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah. Berarti Taymiyah Ikhwanifillah adalah nisbah kepada Jeddah kepada Jedd, kepada kakek-kakeknya. Ya, Jeddah ini bukan kakek, tapi nenek. Nenek Taimiyah. Nenek, tapi bukan nenek langsung. Sudah nenek yang atas, nenek yang jauh. Dari Ahmad Ibnu Abdul Halim tadi. Beliau dilahirkan di negeri Haran pada hari Senin 10 atau tanggal 12 dari Rabiul Awal pada tahun 661. Jadi beliau ulama tahun 600-an. Apabila kita berbicara tentang abad berarti beliau ulama abad ke-7. Ulama abad ke-7 Hijriah. Setelah Tatar menyerang negeri tersebut. Sehingga al Islam masa kecilnya Ikhwanifillah mengalami kekejaman orang-orang Tatar ini. Oleh karena itulah bapak beliau meninggalkan negeri tadi bersama saudaranya kepada ke negeri Syam. Kemudian meneruskan ke negeri Damaskus pada tahun 667 dan tinggal di sana. Dan di sini adalah Syekhul Islam dibesarkan. Dan beliau, Ikhwanifillah, seorang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan keluarga yang dihiasi dengan ilmu. Karena memang bapak dan kakeknya adalah para ulama. Kakek beliau yaitu yang dikenal dengan Majduddin Abdul Barokah termasuk ulama kibar dari kalangan Hanabilah dan ahli fikih di zamannya. Sehingga dari tangan kakek inilah Syekhul Islam mengambil ilmu. Tayyib mengambil ilmu pertama kali dari kakeknya. Demikian pula dari bapak beliau. Dari sini pula hendaknya kita bersemangat ikhwan Karena kita memiliki anak-anak yang tentunya kewajiban kita adalah mendidik mereka, kita sendiri pun harus berusaha untuk membekali diri dengan ilmu. Sehingga bisa mendidik anak kita karena kita orang yang paling tahu dengan apa yang kita inginkan dengan anak kita. Kalau orang lain yang mendidik yang namanya bukan anak sendiri Alhamdulillah, terkadang timbul kejenuhan, terkadang timbul sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua. Maka kalau orang tua itu sendiri telah menghiasi dirinya dengan N, dia bisa menanamkan kepada si anak apa yang dia inginkan. Tentunya dengan tetap meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, memang Syekhul Islam Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari sisi kecerdasan dan daya hafal yang tinggi ikhwanifillah Ibnu Abdul Hadi salah seorang yang menulis biografi beliau secara panjang lebar menyebutkan bahwasanya salah seorang alim dari negeri Halab dia turun di negeri Damaskus bertamu ke negeri Damaskus seorang alim dari negeri yang lain. Tapi penduduk negeri tersebut telah mendengar bahwasanya di sana ada seorang anak yang mempunyai keunggulan dari yang lainnya. Beliau katakan dalam penukilan tersebut, sami'tu fil biladi di sabiyyin yuqalu lahu Ahmad bin Taimiyah. Aku mendengar di negeri ini seorang anak yang bernama Ahmad Ibn Taimiyah wa annahu sari'ul hifdi wa qad ji'tu qasidan la'anni arahu dan aku mendengar dia ini adalah seorang yang cepat sekali hafalannya maka aku datang ke negeri ini memang bertujuan semoga aku bisa melihat anak tersebut faqala lahu maka seorang penjahit karena orang ini bertanya kepada penjahit yang dia temui. Menjawab hadhihi tariqu kuttabi. Wa huwa ila al-an ma jaa faqad indana. Inilah jalan menuju ke Kutab, yakni ke tempat Ibnu Taimiyah belajar. Dan saat ini dia belum datang maka duduklah engkau di sini menunggu lewatnya anak tadi. As-sa'ah yaji'u ya'buru alaina dhahiban ilal kutab. Maka beberapa saat setelah menunggu di sana datanglah Ibnu Taimiyah lewat sedang berangkat menuju ke madrasah ke tempat dia belajar. فجلس فجلس الشيخ قليلا فمر صبيان فقال الخياط للحلبي فذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية فناداه الشيخ Maka Syekh tadi duduk sebentar, kemudian lewatlah anak yang dia inginkan. Maka penjahit tadi menunjukkan kepada si Halabi, itulah anak yang bersama dengan dia laut. Karena saat itu menulis menulis dengan papan yang dalam bahasa kita lebih mudah dikatakan sabang laut. Tidak dengan buku yang seperti kita ini yang mudah penulisannya. Tayyib bersamanya papan yang besar dialah Ahmad bin Taimiyah. Maka Syekh tadi pun memanggilnya dan Ibnu Taimiyah kecil menghampiri beliau. Fana fana wala syaikha al Lawh, Fana darafih, thumma qala ya walani. Imsa hadha hatta amli alayka syai'an taktubu. Maka Syekh tadi mengambil papan tersebut dan melihat tulisannya ada di sana, kemudian mengatakan kepada Ibnu Taimiyah, "Wahai anakku, dari sini bolehnya seseorang memanggil anak orang lain dengan ya waladi. Talok tufan, ya, bukan nasaban. Sebagai bentuk talok tuf, apa? Sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anak. Ya waladi, bukan maksudnya sebagai bentuk penisbatan nasab kepada dirinya. Ini dibolehkan. Dari sini pula hukum-hukum yang lain, ya ikhwanifillah. Pemanggilan seorang suami kepada istrinya ya ummi atau seorang istri memanggil suaminya dengan abi sebagai bentuk talatuf ya, panggilan kasih sayang terlebih lagi apabila di sana juga ada niatan untuk mengajari si anak karena anak kecil kalau mendengar bapaknya memanggil nama istrinya secara langsung akan ikut-ikutan maka untuk mengajar yang demikian ini para ulama membolehkan seorang memanggil istri dengan ummi atau ummi e, eh, istri memanggil suaminya dengan abi bagi bentuk panggilan kasih sayang dan pengajaran terhadap anak-anak bukan sebagai bentuk zihar karena beda lagi karena zihar ikhwanifillah panggil e, eh, seorang suami mengatakan anti kadhri ummi engkau seperti punggung ibuku dengan niatan bahwasanya seperti tadi tidak akan dia sentuh, tidak akan dia jimai sebagaimana tidak dibolehkannya seorang menjimai ibunya. Ini yang dilarang. Adapun panggilan tanpa ada niatan tersebut, terlebih lagi niatannya sebagai bentuk kasih sayang. Demikian pula pengajaran maka tidak mengapa. Kita kembali kepada kisah Ibnu Taimiyah. Maka Beliau memerintahkan agar menghapus apa yang ada di papan tersebut dan dilakukan oleh Mutaimiyah. Fa'amla alaihi min mutunil ahadith ahada ashar atau thalathata ashar haditha. Maka Syekh tersebut mendiktekan matan hadith-hadith sebanyak 11 atau 13 hadith. Faqala lahu ikra hadha dan beliau mengatakan bacalah ini. Falam yazid ala an ta'ammalahu marratan ba'da kitabatihi iya. Thumma dafa'ahu ilaihi Beliau tidak diberi waktu lebih daripada memperhatikan sekali saja setelah menulisnya. Kemudian diminta papan tersebut. Asmi'hu alayya faqara'ahu alayhi ardan ka ahsani ma anta sami'un. Maka diperintahkan untuk mentasmi ya, memperdengarkan hafalannya tadi maka beliau pun membacanya ya membaca semuanya yang telah didekatkan tersebut sebagaimana tadi dia mendengarkannya tanpa ada salah sedikit pun faqala lahu ya waladi imsahada hadha fa fa'al fa amla alayhi 'iddata asanid intakhabaha thumma qala ikra hadha فنظر فيه كما فعل أول مرة فقام شهوه ويقول in asha hadha as-sabi la yakunanna lahu sya'nun 'azimun fa inna hadha lam yura mithluhu aw kama qala. Kemudian setelah itu diberi juga sanad-sanad yang beliau pilih dan diminta untuk melakukan sebagaimana pertama kali tadi dan beliau menghafalnya dengan satu kali pandang dan tanpa ada kesalahan. Menunjukkan Betapa kuatnya hafalan beliau Ikhwanifillah dan betapa cepatnya hafalan beliau Maka syaitan dia mengatakan In asyahadat sabi Layakunanna lahu sya'nun Apabila anak ini hidup ya, Dan dia besar Maka sungguh dia akan memiliki kedudukan yang besar Dalam agama Karena sungguhnya tidak dilihat Seorang yang misal dengannya di zaman tersebut Dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan siapa saja ikhwanifillah yang mendapati dirinya ada kemudahan untuk menghafal, maka jangan disia-siakan. Dan sebaliknya seorang yang mendapati dirinya ada kekurangan dalam menghafal, jangan pula merasa putus asa. Karena tidak ada sesuatu pun yang sulit bagi Allah apabila dia menghendakinya. Kita meminta kepada Allah kemurahannya, dan kemudahan dari dirinya dengan mengambil sebab-sebab yang telah diperintahkan dengan memperbanyak murojaah, memperbanyak mengulang-ulang dan seterusnya. Beliau mengapa Al-Quran dan menyelesaikannya pada umur yang masih sangat muda dan telah duduk sebagai mufti akhwanifillah pada umur 19 tahun 19 tahun telah duduk sebagai mufti di zamannya dan menggantikan kedudukan bapaknya dalam pengajaran di Darul Hadis dalam umur 22 tahun setelah meninggal bapaknya pada tahun 682 ini merupakan umur yang masih sangat muda seorang telah mencapai ilmu dan telah disodori untuk berfatwa dan pada zaman dulu Khwanifillah Seorang mencapai kedudukan sebagai mufti Tidak semudah zaman ini Kemudian di antara Sifat beliau yang menonjol Ikhwanifillah adalah Kedermawanan beliau Imam al bazzar Menyebutkan di antara Kedermawanan beliau Yaitu pada suatu hari Syekh lewat pada suatu lorong dan memanggil sebagian orang-orang fakir. Dan Syekh mengetahui hajat orang-orang tersebut. Dan beliau tidak memiliki sesuatu pun untuk diberikan kepada dia. Fanaza'a thawban min ala jildihi wa dafa'ahu ilaihi maka karena tidak memiliki sesuatu pun yang mau diberikan, akhirnya belum memiliki baju yang dia pakai, dia pun melepas bajunya yang membungkus kulitnya dan diberikan kepada orang tersebut. Lihat bagaimana kedermamanan beliau kepada orang yang membutuhkan. Dia copot bajunya dan diberikan kepada orang tadi. Wa qala bihi bima tayassara wa anfiqhu wa'tadara ilaihi min kaunihi lam yakun ma'ahu syai'un minan nafaqah. Beliau katakan juallah baju ini ya dengan harga yang Allah mudahkan untukmu dan berilah nafkah kepada keluarga Dan beliau minta udur dikarenakan beliau tidak mampu memberikan yang lainnya sebab tidak mempunyai nafkah pada saat itu. Ini merupakan bentuk Kedermawanan yang sangat ekonifilah. Kalau seorang memiliki harta yang berlebih mungkin wajar. Tapi saat itu beliau tidak memiliki kecuali apa yang ada pada kulitnya. Akhirnya beliau pun merelakan yang demikian itu. Tapi tentunya <coughs> ya masih ada pakaian yang menutup auratnya bukan? Kemudian beliau tidak berpakaian sama sekali. Juga Sifat yang lain yang menonjol dari beliau selain keilmuan adalah kekuatan beliau dan keberanian beliau. Di antara keberanian beliau yang tertulis dalam sejarah adalah keberanian beliau untuk menghadapi penguasa Tatar. Penguasa yang dikenal dengan kekejaman dan kepengisannya. Tapi beliau dengan tegas menghadapinya tanpa ada ketakutan sedikit pun. dan telah berkali-kali mengalami berbagai macam ujian di penjara, diasingkan dan seterusnya. Dan di antara perkataan beliau yang tertulis terus ikhwanifillah dan diingat-ingat serta sering dilantunkan oleh para ulama yang juga terkadang sebagai hiburan bagi kita ketika menghadapi banyak musibah dari para penentang dakwah karena tidak mencapai separah ujian yang diterima oleh Ibnu Taimiyah. Beliau katakan, "Ana in qutiltu kanat li syahadah wa in nafawni kanat li hijrah." Walau nafawni ila Kubrus la da'utu ahlaha ila Allah wa ajabuni. Wa in habasuni kana li ma'badan. Wa ana mithlul ghanimah. Kaifama taqabbalat ala sufin Aku ini apabila dibunuh pembunuhan terhadapku itu merupakan sebab syahadah bagiku mati syahid karena dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mengasingkan ke suatu negeri, diusir dari suatu negeri ke negeri yang lain, itu adalah hijrah bagiku dan ini juga merupakan bentuk keutamaan dalam agama. Dalam riwayat yang lain yang masyhur juga ikhwanifillah karena terisiah. Apabila aku diasingkan maka itu adalah sebagai siah bagiku. Tamasya, bisa melihat ke negeri-negeri yang lain. Apabila aku diusir karena negeriku kurus, maka sungguh aku akan menyeru penduduknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan menyambut seruanku tersebut. Dan apabila mereka memenjarakanku, maka penjara itu adalah sebagai tempat ibadah bagiku. Dalam riwayat yang lain khulwah. Aku bisa berkhulwah kepada Allah bersendirian dalam beribadah di penjara tidak ada yang mengganggu. Tayyib. Lihat bagaimana beliau menyikapi semua apa yang diperlakukan oleh musuhnya ya, dengan sikap yang mesti musuh akan menjadi marah dan merasa putus asa. Mau disikapi bagaimana ini Ibn Taymiyyah Semuanya kebaikan bagi dirinya. Semuanya dia hadapi ya dan bisa mengambil hikmah darinya. Dan inilah hendaknya seorang muslim ya Semua hidupnya dibangun di atas qanaah dan dan billah. Dia terima apa yang Allah putuskan karena itu keputusan dari Allah dan itu tentunya pilihan terbaik bagi hambanya. Diberi kefakiran maka ini inilah yang terbaik bagi diriku. Kalau aku kaya mungkin aku ini menjadi orang yang sombong. Kalau aku kaya ini mungkin aku tidak akan menjadi penuntut ilmu. Diberi kekayaan pun demikian. Dia bersyukur, menerima dan menjadikan kekayaan tersebut sebagai bekal dalam beribadah kepada Allah dan seterusnya. Diberi sakit, dia pun terima dan husnudan kalau mungkin tidak sakit dia tidak teringat dengan nikmatnya sehat dan yang lainnya. Adapun tentang tawadhu dan zuhud beliau tidak perlu kita menukil panjang lebar tentangnya ikhwanifillah karena hal ini tidak ada satupun yang mengingkarinya terlebih lagi dari murid-murid beliau yang menyaksikan beliau sendiri bahkan dari musuh-musuh beliau mereka melihat tentang zuhud beliau dan tawadhu beliau baik kepada orang-orang yang besar maupun orang-orang yang kecil, orang-orang yang mulia maupun orang-orang fakir. Ini juga yang hendaknya kita mencontoh. Dan Ibn Taimiyah mengalami banyak sekali ujian-ujian yang ekonomi karena dia hidup di zaman pada saat itu pemikiran ahlul kalam sudah banyak tersebar terutama Asy'ariyah dan yang lainnya sehingga kitab-kitab ini Taimiyah banyak menulis untuk membantah mereka termasuk pula akidah wasitiyah ini ikhwani fillah di antara kitab yang beliau tulis karena permintaan manusia dari negeri wasit beliau tulis untuk menjelaskan akidah beliau dan beliau mendapatkan ujian karenanya. Taib. Akan tapi hanya demikian tidaklah menjadikan beliau surut dari jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang siapa saja yang berjalan di atas dakwah yang hak mesti akan mengalami ujian. Tidak akan mungkin seorang berjalan di atas sunnah terlebih lagi mendakwahkan sunnah kemudian manusia akan menebarkan mawar-mawar di hadapannya. menebarkan bunga-bunga untuk menyambutnya tidak. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin mustahil, mustahil. Mustahil. Mesti pertama kali atau bahkan lama akan dihadapi penentangan demi penentangan dari manusia di sekitarnya. Inilah sunnatullah sebagaimana dikatakan oleh Warqah Ibn Naufal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal pengangkatan beliau menjadi nabi. Layak tiro rajulun qattu bimis dimaji tapi bihi illa udi. Tidaklah datang seorang lelaki pun dengan seperti apa yang kau datang dengannya kecuali akan disakiti, akan disakiti. Ini mesti. Sebagaimana dan kita disakiti, maka demikian pula orang-orang yang mengikuti langkah beliau akan disakiti besar maupun kecil, sedikit ataupun banyak sesuai dengan kadar keimanannya Tentunya harapan kita adalah diberikan taufik dan kekokohan serta kelulusan dalam mengambil langkah. Nasehatullah taufik lima yuhibbuhu wa yarda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu